إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ظاهر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم Jamaah sholat Jumat yang berbahagia Segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita masih ada umur masih bisa melaksanakan sholat dari Jumat ke Jumat dan sehat sementara sebagian dari kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ada di, antara sebagian kita yang sedang sakit di rumah sakit atau banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang mendengarkan kalimat tauhid berperang di jalan Allah jadi Palestina dan sebagainya. Tapi kita alhamdulillah segala pujaan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita sehat walafiat. Masih bisa sholat di Masjid Jenderal Sudirman ini. Yang alhamdulillah selama sekian tahun diusahakan Fatih melihat kegigihan daripada para pengurus yayasannya Fatih ikut rapat berkali-kali dan Alhamdulillah jadilah masjid ini pada saat peresmiannya juga khotib hadir sama dengan Pak Tris Krisna mudah-mudahan Allah berikan masjid ini sebagai tempat siang bagi para karyawan yang kerja di sekitar sini dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keridoannya dalam menghadapi hidup yang sementara ini yang fana ini. Tiwabila Khotib tadi menyampaikan sebuah ayat di surat Al-Hajj ayat 27 yang Allah berfirman, berfirman wa azin bin nasi bil hajj Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk azanlah kalian, panggil orang-orang untuk melaksanakan haji. Maka kamu akan melihat yaitu kari jalan ala kulli dominin ya dinamin kulli fajinamik kau akan lihat nanti orang akan datang berbondong-bondong dari segenap penjuru dunia dengan unta-unta yang kurus memenuhi Baitullah riwayatnya Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berazan, azan itu memanggil. Memanggil Nabi Ibrahim sami'na wa ta'na. Naik di bukit dan berazan, memanggil manusia. Memanggil manusia untuk memenuhi Ka'bah untuk melaksanakan haji. Ketika itu tidak ada manusia sama sekali kosong. Yang hanya ada Rasulullah yang ada ada Rasulullah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam anaknya istrinya. Yang lain tidak ada. Tapi dengan keyakinannya sangat dalam, Nabi Ibrahim memanggil manusia. Mana perintah Allah wa bin nasi bil haji. Panggil mereka untuk melaksanakan haji. Dan riwayatnya suara dari Nabi Ibrahim tadi di atas bukit Ketika dia berteriak labbaik Allahumma labbaik itu menembus sampai ke alam gaib, sampai ke ruh-ruh para mukminin, para mukminat, mukminat maksudnya ruh-ruh para mukminat yang dalam kandungannya ditakdirkan Allah akan naik haji. Jadi ketika Nabi Ibrahim berazan, semua yang ditakdirkan Allah, suara itu jalan menembus alam gaib, menembus kepada rahim-rahim makhluk Allah ibu-ibu yang tidak belum diciptakan yang nanti akan hamil dan anaknya ditakdirkan untuk naik haji. Jadi panggilan dari Nabi Ibrahim orang itu untuk pergi naik haji. Subhanallah. Sampai kita-kita ini yang sudah haji memang sudah ditakdirkan Allah. Karena sebagai orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik haji melalui panggilan Nabi Ibrahim tadi. Makkah yang begitu tadinya tidak diperhatikan orang tidak pernah dijajah di dunia karena tidak strategis. Sekarang menjadi pusat daripada peribadatan umat Islam sedunia. Begitu Nabi Ibrahim memanggil, begitu pula kemudian haji menjadi syariah. Kemudian terus berjalan dari tahun demi tahun dari abad abad sampai ke zaman kita itu orang tidak pernah berhenti mengelilingi Ka'bah tawaf di Baitullah wukuf di Arafah ketika haji sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW hikmah daripada pasang haji ini adalah tidak pernah kita melihat di mana ada umat di dunia ini yang bersatu dengan pakaian putih-putih bersama-sama satu komando tidak disuruh kalau sudah datang azan semua rapih begitu takbir takbir semua tidak ada agama seperti ini. Melihat kekuatan Islam dalam kitab Said Hawa, Jundullah, Al-Mu'min Rasul. Dikatakan ada dua yang sangat ditakuti oleh orang-orang bukan muslim. Pertama adalah haji, yang kedua adalah yang pertama adalah khilafah, berdirinya khilafah. Yang kedua adalah haji. Karena haji adalah kongres umat Islam sedunia. Sesungguhnya di zaman Khalifah Turki Utsmani ketika haji, tahu ketika orang wukuf di Arafah, itu ada khutbah khutbah Arafah yang dilaksanakan oleh khalifah pemimpin Islam seluruh dunia. Dia berpidato di situ kemudian bisa kita mengadu kepadanya. Kalau ada yang terzolimi, langsung itulah kongres umat Islam seluruh dunia sesungguhnya. Hari ini ketika Khalifah Turki Utsmani selama tujuh abad Pada pada tahun 1921 hancur Sultan Hamid II maka tidak ada lagi kekhalifahan Yang ada adalah mulkan-mulkan Untuk kerajaan dan sebagainya Maka khutbah di Arafah pun menjadi Jamaah berkabilah-kabilah Iwafillah Hikmah haji luar biasa Persatuan yang begitu terjaga tapi hari ini kita melihat bagaimana Islam itu tidak bisa untuk bersatu. Hanya bisa bersatu pada saat sholat saja. Ketika sudah komat, baru kemudian bahu ketemu bahu, kaki ketemu kaki, tahwir bersama Allahu Akbar. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelah kanan saya lain partai sama saya. Sebelah kiri saya ini yang mau gantikan saya. Sebelah belakang ini yang dorong-dorong saya. Tidak ada persatuan umat. Dan memang sudah sebegitu itu barangkali jalan perjalanan daripada umat manusia, umat Islam. Karena Rasul mengatakan nanti di akhir zaman kalian itu akan dimakan oleh bangsa-bangsa lain seperti makanan di atas piring. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa karena kita sedikit?" Lah, balak tuh masar. Kalian tuh banyak, tapi kalian kena penyakit kubut dunia wahoriatul maut. Cinta pada dunia dan takut akan mati. Satu sama lain menjadi berkelompok berkelompok. Bukan hanya di kita, tapi itu mendunia. Kalau kita, kita lihat sejarah di khalifahan, ketika Khotib mendapat amanah menjadi Menteri Menpora pernah melaksanakan umroh di bulan Ramadan staf mengatakan saya mau jihad mencium Hajarul Aswad dari atas Khotib melihat busak-busak kiri kanan dia cium Hajarul Aswad pulang Alhamdulillah Pak saya berhasil cium Hajarul dengan jihad berapa banyak orang yang kau injak-injak dorong kiri dorong kanan hanya untuk mencium Hajarul Aswad Berapa banyak orang yang terinjak-injak itulah gambaran dari persatuan Islam pada hari ini. Orang berbuat tolak sana tolak padahal sesama kaum muslim tidak bisa diatur. Kalau oh, zaman kekhalifahan dulu diatur, ada aturannya. Masing-masing semua dapat giliran, nggak perlu harus tolak tolak harus terinjak-injak. Lalu kita mengatakan kita sudah syahid, alhamdulillah bisa mencium hajarul aswad, tapi berapa orang yang tertolak-tolak oleh kita, berapa banyak orang terinjak-injak oleh kita. Ini gambaran dari keberadaan umat Islam yang kubut dunia wa qadatul maut Apalagi keberadaan kita. Sholat kita bersatu. Tapi kita mau memilih pemimpin, nanti dulu. Daripada memilih memimpin katanya yang Islam tapi korupsi lebih baik orang kafir tapi tidak korupsi. Masya Allah. Pemikirannya ini orang Islam. Maka jangan heran kalau terjadi kemunduran Islam itu sendiri karena ulah kita sendiri. Karena ulah kita sendiri. Karena kita yang terlalu tidak lagi memikirkan persatuan umat yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa survive hidup cari makan, sekedar cari makan. Kemudian kita kembali kepada Allah. Anak-anak kita tenang, sekolah, pensiun, begitu Pikirannya begitu aja. Selesai ibadah, ritual, sholat, puasa, zakat, haji. Dan haji tidak bisa diambil hikmahnya oleh kita semua. Dari pelaksanaan haji ini luar biasa. Ada lagi orang yang hobinya naik haji setiap tahun. Yang lain tidak diberi kesempatan. Di dalam kitab Mustarul Hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'a rajulan min mali haram," ketika datang orang naik haji dengan harta yang haram, Faqala labbaik Allahumma labbaik ya Allah saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Faqala Allah azza wa jalla la labbaik wa la Saya enggak pernah undang kamu kenapa kamu datang? Jangan pikir kalau kita korupsi yang banyak kemudian kita naik haji selesai dosa kita tidak. Kalau hubungan dengan harta kembalikan Enak saja kita ngerampok APBN, ngerampok KPBD, kemudian kita naik haji, nangis-nangis di sana pulang selesai dosa kita tidak bisa. Saja rojul lebih mali haram, Allah baik, Allahumma baik. faqala Allah azza wa jalla la la baik saadaika. Saya tidak pernah mengundang kamu, kenapa kamu datang? Ini dahsyat dan kitab nah soheh hadisnya dalam kitab muftarul Hadis, hadis-hadis yang utama. Jadi wafillah Kadang-kadang kita merasa bahwa udahlah tenang, semua dosa diampunkan. Tapi dosa yang satu, dosa yang satu. Sesama manusia, hablum minan yang belum selesai. Allah juga tidak mengampuni. Kalau kita mengambil hak orang, sampai pelaksanaan haji juga demikian. Jangan pikir orang naik haji. Dan masya Allah ketika haji itu ternyata al haji arafah, haji itu arafah, haji itu adalah wukuf di arafah. Tidak ada haji kalau tidak ada wukuf. Kenapa? Karena ketika wukuf itu Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Khotib ketika melaksanakan haji bingung lihat jamaah Indonesia. Habis sholat harusnya kan sholat zuhur dan asar jamaah kosong dua dua rakaat setelah itu habis itu wukuf diam diri baca talqin baca macam-macam subhanallah alhamdulillah akbar semua doa-doa sampai waktu terbenam matahari karena Allah sedang turun ke dunia dan menjamu menjamu tamu-tamunya. Hadisnya begitu. Maka kalau kita lihat nanti kalau kita berkesempatan haji lagi menjelang maghrib kita boleh lihat tengok para ulama-ulama akan berdiri dia berdoa ketika matahari akan terbenam karena Allah lah ya. Allah naik ke langit tuh dari dalam dunia di situ doa yang paling makbul kita tidak mengerti itu pada doa yang paling makbul adalah doa di Arafah ketika terjadi wukuf begitu azan komat, komat dan kita sholat sholat sholat diam karena Allah sedang turun dan setiap kata Allah dijawab, setiap doa Allah ijabah. Bagaimana dengan kita yang tidak haji? Allah gembirakan dengan hadis Rasulullah SAW dalam kitab Bukhari dan Muslim. Oh ada dua bulan itu bulan Ramadan dan bulan Hijjah yang pahalanya dilipat gandakan terutama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini sekarang masih masuk sampai pelaksanaan hukum di Arafah dalam surat 89 wal fajr wal layalin asr 10 yang terbaik demi waktu fajar dan 10 yang terbaik malam terbaik adalah 10 ini siapa yang beramal beramallah kita sebanyak mungkin banyak mungkin kita berzikir kalau tidak bisa beramal dengan harta kita beramal dengan kelakuan kita berbuat baik senyum kepada orang ramah kepada orang tidak begibah dan sebagainya sampai pelaksanaan rukuk di Arafah. Allah hijabah doa kita. Mudah-mudahan pelajaran haji ini menjadi masuk dari lulung hati kita yang paling dalam. Bukan hanya pekerjaan yang rutinitas dan tradisional. Bukan hanya sekedar kita melaksanakan kemudian mendapat titel haji, tambah lagi kiai haji al-mukarram, tambah lagi tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah haji ini luar biasa yang berkesempatan untuk melaksanakan haji dan wukuf di Arafah. Haji sebagai kongres umat Islam ke dunia, sedunia pada hari ini telah hilang maknanya. Berakhir dengan kekhalifahan Turki Utsman. Sungguhnya itulah wadah dari seluruh dunia tanpa memandang kulit, tanpa memandang dia dari mana, semua bersatu dalam pakaian putih-putih dan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka iwafillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana caranya supaya kita bisa haji? Pakailah senjata kita yang paling kuat, yaitu doa. Karena tidak ada yang bisa menembus dinding takdir kecuali doa. Dinding takdir tidak bisa dibeli. Banyak orang yang merasa bisa membeli semuanya dengan uang yang dia miliki tidak bisa. Dinding takdir bisa ditembus dengan doa. Sebagaimana hadis Rasulullah, doa wal balaya ya wa ya tajilani baina samawati wal ardh. Doa dan balak itu bertarung antara langit dan bumi setiap hari. Pakailah doa kita. Sekuat-kuat orang adalah orang yang kuat doanya. Selemah-lemah orang adalah orang yang lemah doanya. Mudah-mudahan kita juga demikian bisa mengambil hikmahnya dan mudah-mudahan dengan doa-doa kita Allah akan pemimpin-pemimpin yang bertakwa di semua strata yang betul-betul konsekuen yang betul-betul satunya kata dengan perbuatan ini. dan terutamanya adalah yang muslim kalau tidak muslim bagaimana bisa menyambung kita nggak paralel? Ketika idul, idul korban itu korban jelas itu perintah dari Allah. Fasali bikawan har, sholat dan berkorbanlah. Dinasyani aku walau besar, maka yang benci sama kamu lebih dulu hancur. Idul korban kita usahakan berkorban. Dan berkorbannya bagaimana? Fatimah Radhiyallahu anha dipanggil Rasulullah Ta'ala ya Fatimah, lihat itu korbanmu, darahnya menetes, sebelum darahnya menetes sudah diampunkan dosamu. Suruh melihat korban. Kalau korban disuruh di rumah pemotongan hewan, sementara tidak bisa di sana, katanya itu mengandung penyakit dan sebagainya. Sejak motif lahir, besar umur 4 tahun di Jakarta, belum pernah ada orang kena penyakit gara-gara korban dilaksanakan di masjid. Belum ada satupun juga terinfeksi karena daging atau darah yang mencecer. Lalu kalau dengan alasan anak-anak SMP, anak-anak sekolah akan trauma melihat darah. Masya Allah. Justru khotib waktu SMP disuruh memotong kami oleh Abah Khotib supaya berani melihat darah. Satu ketiga terjadi perang anak-anak siap untuk menghadapi ini semua tanda-tanda syiar bin syiar min syair dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena pemahaman yang tidak sama, akidah yang berbeda, beginilah akibatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Kalau soal penertiban, oke. Okay. Tapi kalau soal di masjid ada tempatnya, kemudian orang menyaksikan, orang bertakbir semuanya, dipotong di situ. Oh di Saudi tidak begitu ya Saudi memang penemu musim haji dikumpulkan jadi satu foto masukkan kotak-kotak kaleng tidak ada yang makan di sana dikirim ke negara-negara lain tapi zaman dahulu zaman sebelum zaman haji begini banyak zaman kelima umat juga dipotong sendiri-sendiri dalam majelis-majelis taklim tiap masjid konsekuensi logis daripada kepemimpinan yang tidak paralel dengan akidah Semoga Allah selamatkan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr hakim. lu qouli hadza wa astaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ihwa fillah pada khutbah yang kedua ini khatib mengajak kita semua bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena intisari daripada khutbah setiap Jumat mengajak kepada tambahnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah qatuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga ketika datang kematian kepada kita, kita mati dalam keadaan keimanan keislaman yang benar. Tidak kemana-mana. Itu daripada inti tiap khutbah Jumat yang dilaksanakan oleh setiap para khatib yang melaksanakan khutbah Jumat. Mari sama-sama kita berdoa. Dengan sebelumnya kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kekuatan keimanannya, dengan suri tauladannya, dengan keikhlasannya kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan rahimnya Allah kita insya Allah bersama-sama di dunia dan akan bersama-sama di akhirat kelak dengan sebelumnya mengirim salawat kepadanya sebagaimana firman Allah innallaha wa malaikata yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Ya Allah ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat kaum mukminin dan mukminat baik yang masih hidup maupun yang telah wafat Allahumma ghfir lana ampunkan dosa-dosa kami ya Allah wali walidina ampunkan dosa kedua orang tua kami warhamhuma sayangilah mereka ya Allah kama rabbayana tigara sebagaimana mereka telah menyayangi kami selagi kecil ya Allah kadang-kadang orang tua kami dihina dan difitnah karena ingin memuliakan kami anak-anaknya ya Allah lapangkan kuburan orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah jadikan ya Allah bagian dari kuburannya taman-taman surgamu ya Allah Jangan kau jadikan bagian dari kuburannya ya Allah taman tak. bagian dari kuburannya adalah lubang-lubang nerakamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin tidak sanggup kami membalas kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Terimalah arwah orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Kadang-kadang mereka difitnah dan dihina karena ingin memuliakan kami anak-anaknya. Dan panjangkan umur orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Beri kami waktu ya Allah dan jadikan orang tua kami insya Allah dalam dirinya ya Allah bangga akan keberadaan anaknya kami ini ya Allah Allahumma Allahumma ja'alna wa auladina wa dhurriyyatina min ahlil khair Ya Allah jadikan anak-anak dan turunan kami orang baik-baik ya Allah Wa min ahlil ilmu orang berilmu ya Allah Wa min ahlil ibadah orang-orang ahli ibadah Wa min ahlil Quran orang-orang ahli Quran Wa ja'alna min ibadika ala aghniyai syakirin Dan jadikan ya Allah anak dan turunan kami orang-orang kaya yang bersyukur ya Allah Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa ازواجنا qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allah jadikan pasangan hidup kami, anak-anak dan turunan kami, qurrata yang permata hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan ya Allah, jadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Halimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Azizu, Ya Karim Kami bermohon padamu Salat Jumat pada hari ini di masjid ini Ya Allah agar engkau lapangkan rezeki kami ya Allah ada di antara ya Allah jamaah ini yang sedang sakit engkau angkat penyakitnya ya Allah ada di antara jamaah ini yang sudah sedang susah ya Allah berikan jalan keluar bagi kesusahannya ya Allah ada di antara jamaah ini yang ingin sekali naik haji ke tanah suci Mekah tawaf di Baitullah Hukum di Arafah kabulkan doa mereka ya Allah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena engkau sesuatu yang tidak berhasil menjadi berhasil karena engkau ya Allah karena sesungguhnya kami yang berpikir berkumpul di sini adalah orang-orang kecil dari anak-anak orang kecil yang lahir di kota kecil engkau angkat derajat kami engkau beri kami rezeki ya Allah maka tetapkanlah kesehatan dalam diri kami karena dengan kesehatan itulah kami bisa membiayai anak dan keluarga kami ya Allah Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala jauhkan kami dari balamu yang besar wa darakis jauhkan kami dari ketemunya dengan kecelakaan wa su'il qada jauhkan kami dari takdirmu yang buruk wa syamatatil aqda dan jauhkan kami dari gembiranya orang-orang yang dengki kepada kami jauhkan kami dari hati yang tidak usyuk jauhkan kami dari doa yang tidak diterima jauhkan kami daripada kesombongan karena kekayaan dan jabatan serta jauhkan pula kami daripada kehinaan karena kemiskinan ya Allah Kuatkan iman kami ya Allah Keluar dari masjid ini ya Allah tanpa bimbingan dan pertolonganmu ya Allah begitu banyak ya Allah setan-setan iblis yang menggoda kami tetapkanlah akidah dalam diri kami ya Allah kami tidak tahu kapan jantung kami ini berhenti kami tidak tahu di mana kami dimakamkan satu saat pasti kami akan kembali kepadamu tapi sebelum kau cabut nyawa ini berikan kami panjang umur ya Allah beri kami waktu untuk membesarkan anak dan turun kami di jalan engkau ya Allah dan ketika datang maut menjemput kami ya Allah jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau maafkan semua dosa-dosa kami Ya kami mohon ridhamu ketika datang maut menjemput kami Tidak ada orang yang terzolimi karena ucapan dan perbuatan kami Ketika datang maut menjemput kami Tidak ada keluarga sanak saudara yang menjadi susah untuk mencari biaya bagi pengobatan kami Ya Allah kami mohon ridhamu ya Rabbal Alamin Wal awal wal akhir wal zahir wal batin Wa huwa bikulli syai'in alim Kau zat yang paling dulu tidak berpermulaan Kau zat yang paling akhir tidak ada akhiran Kau zat yang maha berdiri sendiri Kau maha mutlak ya Allah Engkau ijabah doa kami di hari Jumat ini Ya Rabbal Alamin Ya Allah ya Rabbal Alamin Kau berikan kepada kami ya Allah cahaya dengan cahaya kami bisa menatap satu sama lain Membaca kitab sucimu ya Allah Engkau berikan kepada kami udara Menjelma menjadi nafas kami Jadikan nafas kami selalu ingat dan menyebut namamu Dan jadikan nafas kami yang terakhir kelak keluar dari kerokongan dan mulut kami menyebut namamu Allahumma jal akhirul kalam fid dunya la ilaha illallah jadikan kalimat yang terakhir kelak keluar dari kelengongan dan mulut kami kalimat la ilaha illallah Ya Allah betapa banyak dosa-dosa kami ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah malu kami seandainya kau buka ya Allah tabir-tabir ya Allah dosa-dosa kami tutup semua ya Allah ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah kami mohon ridho kau ijabah doa kami ya Allah Ya Allah ya Rabbal Alamin Kami mohon ridhamu ya Allah Di ujung doa ini kau berikan ya Allah Rezeki ya Allah Banyak umur kepada da'i-da'i yang fukara Dimanapun berada ya Allah Lapangkan rezeki mereka ya Allah Karena malu kami puluhan tahun hidup Belum ada apa-apa yang kami bisa sumbangkan Untuk ajaran agamamu Sementara mereka berjuang setiap hari Untuk menegakkan kalimatmu ya Allah Ya Rabbal Alamin Hidup kami hanya sibuk untuk mencari makan bagi keluarga kami Tambah hari tambahkan iman kami ya Allah Tambah hari tambahkan ketakwaan dalam diri kami ya Allah Ya Allah di ujung doa ini kami mohonkan Ridhamu ya Allah Agar kau lahirkan pemimpin yang bertakwa di tempat kami ya Allah Di negeri kami ini ya Allah Jangan kau berikan kesempatan kepada orang-orang kafir untuk memimpin kami Ya Allah اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اليهود الغاصبين اللهم انصر إخواننا في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين تقبل دعانا يا كريم تقبل توباتنا وارفع درجاتنا اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر أقيموا الصلاة